Berkumpul dalam keadaan hampir seperti biasanya sebelum datangnya pandemi. Selama sejak awal mula pandemi dua tahun yang lalu, kita menjalankan sholat Idul Fitri Di tahun kemarin, di mana tahun sebelumnya kita menjalankannya di rumah masing-masing. Dan bahkan kita menjalankan surat Idul Adha hanya pada tahun 2020 yang lalu. Dan tahun kemarin kita tiadakan. Maka hari ini, kita kembali bersama berkumpul dengan jamaah yang bisa bersama-sama kembali dengan keluarganya yang sebelumnya kita batasi dan bisa kembali merapatkan soft-soft solat kita maka nikmat ini hendaknya kita syukuri Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd maka kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan takbir. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Dan bahwa kita adalah hamba yang tidak ada artinya di hadapannya. Hamba yang kecil, yang hina maka tidaklah patut bagi kita untuk menyombongkan diri baik di hadapan manusia yang lain terlebih sombong kepada Allah Subhanahu wa taala menentang Allah Subhanahu wa taala mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal Walan tablagal jibala tula. Janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu menembus bumi dan juga tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keyakinan yang paling dasar yang harus dimiliki setiap orang Islam. Setiap orang yang beriman kepada Allah. Dan ini adalah pondasi dari agama kita. Yani at-tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang kita ibadahi. Dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang memiliki kemampuan untuk mengatur alam ini dan memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya serta menjauhkan dari kemudaratan Kita senantiasa berdoa, Iyyaka na'budu wa karena nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan hanya Engkau kami mohon pertolongan. Karena hanya Allah yang bisa menolong kita. Yang menyelamatkan kita dari segala mudarat dan mara bahaya. Maka tidaklah patut kita kemudian masih mempercayai selain Allah Subhanahu wa taala memiliki kemampuan yang mestinya merupakan hak Allah semata. Meyakini memiliki kemampuan bisa menyelamatkan, menghilangkan mara bahaya sehingga kita memberikan apa-apa yang dianggap bisa menyenangkan makhluk yang dianggap menyelamatkannya. Seperti yang masih kita saksikan di beberapa daerah di pantai-pantai di laut yang mereka anggap memiliki penjaga. Begitu pula mereka yang masih datang ke tempat-tempat yang dianggap keramat. Memberikan korban kepada tempat-tempat tersebut untuk menyelamatkannya. maka ini adalah bertentangan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi belum lama kita menyaksikan orang yang menganggap mampu menurunkan hujan menyelisihi apa yang sudah kita yakini bahwa Allah sajalah yang mampu menurunkannya dan Allah pula yang bisa menahan apabila Allah menghendakinya. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Ayyuhal ikhwah wal akhwatu fillah. Kemudian kita juga bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memang layak dipuji. Karena Allah yang maha sempurna yang tidak ada kekurangan padanya. Maka tidaklah patut kita menjadi hamba yang haus dengan pujian. Mengharapkan orang lain untuk memuji kita. Bangga dengan orang-orang yang jarinya menunjuk kita dengan segala penuh kehormatan. Sedangkan kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman janganlah kalian menganggap diri kalian suci Allah yang lebih tahu siapa yang paling takwa di antara kalian Maka hendaknya kita berhati-hati dari sifat ingin dipuji. Karena itu akan mendatangkan perkara yang menyebabkan amal-amal kita menjadi hilang apabila kita riak dengannya. Agar orang melihat apa yang kita lakukan. Atau apabila kita memiliki sum'ah, keinginan untuk didengar kehebatan kita, keahlian kita. Ilmu yang ada pada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil Saudara-saudaraku sekalian, Sesungguhnya kita berbahagia di hari ini. Karena ini adalah hari di mana kita mendapatkan keberuntungan. Dan keberuntungan yang kita peroleh bukan keberuntungan dari sisi duniawi. Kesuksesan dan keberuntungan yang diharapkan bukan harta yang melimpah, bukan jabatan yang kita inginkan, dan bukan popularitas. Tetapi keberuntungan karena kita mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Kebahagiaan yang yang didapat oleh orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Lisaimi farhatani. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Rabb-nya. Dan hari ini kita bahagia karena kita telah menyelesaikan ibadah puasa Ramadan kita dan segala amal-amal saleh yang bisa kita lakukan di dalamnya meskipun bukan berarti kita berhenti dari melakukan kebaikan-kebaikan setelahnya. Hendaknya kita terus-menerus melakukan kebaikan secara rutin meskipun sedikit sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda Ahabul a'mali ila taala adwamuha wa Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang kontinu. Yang terus dikerjakan meskipun sedikit. Maka jangan kita berhenti dari kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Jangan kita berhenti dari membaca Al-Quran. Jangan kita berhenti dari melakukan sholat-sholat sunnah, nawafil. Jangan kita berhenti dari melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama kita. Teruslah kita lakukan meskipun semampu kita. Tapi jangan berhenti. Sekali lagi kita mendapatkan kebahagiaan di hari ini. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa agar menjadi insan yang bertakwa. La'alakum tattaqun. Dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan kesuksesan yang hakiki. Yang dengannya akan memasukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkannya dari api neraka. Dan itulah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Wa wa rasulahu faqad faza 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maka sungguh dia telah memperoleh keberuntungan yang besar. Kesuksesan yang sesungguhnya adalah ketika kita mentaati Allah dan mentaati Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan begitu Allah sebutkan di ayat yang lain, "Faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka itulah sesungguhnya dia telah memperoleh keberuntungan yang sesungguhnya. Jadi dengan mentaati Allah, mentaati Rasul, maka kemudian Allah akan jauhkan kita dari neraka dan masukkan kita ke dalam surganya. Itulah yang sesungguhnya merupakan keberuntungan. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Dan sebaliknya, seorang akan mendapatkan kerugian apabila keluar dari hal tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa manusia ini sesungguhnya berada dalam kerugian. Sebagaimana di dalam surat Al-Asr. Wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa, dengan waktu, menunjukkan begitu pentingnya waktu bagi kita. Agar kita tidak menyia-nyiakannya. Dan sesungguhnya banyak manusia yang lalai dari waktu luangnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, Ni'matani maghbunun fihi makasirun minan nas as-sihhatu wal farah. Ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia lalai, tertipu olehnya. Yani as-sihah, kesehatan dan al-farah, waktu luang. Betapa kita seringkali ketika mendapatkan atau dalam keadaan sehat tidak memaksimalkan kesehatan kita untuk beribadah kepada Allah. Justru kita gunakan untuk bermaksiat kepadanya. Bahkan ketika kita sakit, kita akhirnya tidak mampu lagi untuk melakukan apa yang semestinya bisa kita lakukan di waktu sehat kita. Apalagi waktu luang yang kita miliki. Ketika kita membiarkannya berlalu begitu saja, Sementara usia kita semakin berkurang. Kapan lagi kita akan menyiapkan bekal untuk akhirat kita? Maka perhatikanlah wahai hadirun. Agar kita tidak menyia-nyiakan apa yang telah Allah berikan dari nikmat-nikmat ini. Nikmat kesehatan. Nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita. Umur, usia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jangan sampai kita sia-sia dengan usia kita ini. Agar Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita tetapi di dalam ketaatan kepadanya. Wal asr demi masa innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian manusia benar-benar berada dalam kerugian kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah mengecualikan ilal ladzina amanu. Yang pertama adalah orang yang beriman. Wa amilus salihat, kemudian dia beramal saleh. Wa tawassabil haqq, kemudian dia saling memberikan nasihat di atas kebenaran, di dalam kebenaran. Dan saling memberikan nasihat dengan kesabaran. Ada empat yang Allah kecualikan dari kerugian di dalam kehidupan khususnya di akhirat nanti. Yang pertama adalah beriman kepadanya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman ini tidak akan sempurna kecuali dengan ilmu. Karena bagaimana mungkin kita bisa mengetahui hak Allah, kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan kepadanya, kalau tidak dengan ilmu. Maka ilmu inilah yang wajib kita dahulukan. Ilmu inilah yang menjadi hal pertama yang harus kita miliki. Sehingga Nabi SAW pun mengatakan, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang Islam. Kemudian yang kedua, waamil salihat. Dia beramal saleh. Ilmu yang didapatkannya kemudian dia amalkan. Karena tidak ada artinya seorang berilmu tanpa diamalkan. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Tidak ada hasil yang bisa kita peroleh. Dan amal soleh itu tidaklah dinamakan sebagai amal soleh. Suatu amal tidak disebut soleh kecuali memenuhi dua perkara. Yani amal itu ikhlas karena Allah. Dilakukan semata-mata hanya mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak dirusak dengan riak. Ataupun niat-niat yang lainnya. Dan yang kedua, amal itu adalah amal yang sesuai dengan petunjuk tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena percuma kita sudah berniat dengan niat yang sangat ikhlas dalam amal kita, tetapi caranya salah. Tidak mengindahkan apa yang telah Nabi sampaikan. Tidak mengikuti apa yang telah beliau tuntunkan. Seolah kita merasa bahwa kita telah punya cara sendiri. Betapa sombongnya kita menganggap bahwa diri kita lebih pintar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliaulah yang diutus Allah untuk menyampaikan agama ini kepada kita. Beliaulah yang diamanahi syariat ini. Kemudian yang ketiga, watawasobil haq. Saling memberikan nasihat dengan kebenaran. Dan inilah ciri seorang muslim. Nasihat menasihati. Orang Islam itu cermin bagi orang Islam yang lain. Al-muslimu mir'atu muslim. Kalau kita bercermin, kita akan melihat kalau ada sesuatu yang kotor di wajah kita, maka kita akan membersihkannya. Bukan kita marah-marah kepada cermin. Ketika ada saudara kita yang menasihati kita, maka tidak sepatutnya kita marah dengan nasihat dia. Karena sesungguhnya dia sayang kepada kita. Justru kita akan memperbaiki diri kita. Maka seringkali nasihat ini disalahartikan sehingga seringkali orang yang diberi nasihat tidak mau terima dengan nasihat tersebut. Padahal nasihat itu jelas untuk kemaslahatan. Baik untuk kemaslahatan dirinya maupun kemaslahatan orang lain. Maka biasakanlah wahai kaum muslimin wal muslimat. Hafizakumullah untuk bisa menerima nasihat dan juga memberi nasihat. Tanasuh fillah saling nasihat menasihat karena Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini juga menghindarkan kita dari sikap sombong, merasa diri kita sudah benar, tidak butuh nasihat orang lain. Sedangkan Nabi SAW telah mengingatkan tentang ciri orang yang sombong. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah ketika seorang tidak menerima kebenaran, menolak kebenaran, tidak mau menerima nasihat orang lain. Wagumtun nas, dia meremehkan, merendahkan, menghina orang lain. Orang tidak mau menerima nasihat itu juga disebabkan karena dia meremehkan orang yang beri nasihat. Jadi keduanya berkaitan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar walillahil hamd. Dan yang terakhir, agar kita terlepas dari kerugian di akhirat nanti adalah agar kita menjadi hamba-hamba yang watawasaw bis sabar. Saling memberi nasihat dengan kesabaran. Sabar itu adalah perkara yang terkadang begitu mudah diucapkan tapi sulit dalam prakteknya kita seringkali mengeluh dengan keadaan kita. Sedikit saja kita punya masalah, kita mengeluh. Sedikit saja kita kekurangan, kita mengeluh. Begitu mudahnya kita mengeluh. Sehingga kesabaran ini seperti tidak ada pada diri kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar kita senantiasa saling memberikan nasihat untuk sabar. Dan puasa Ramadan yang kita lakukan selama satu bulan di antaranya untuk melatih kesabaran kita. Menahan diri kita dari lapar dan dahaga. Dan dari segala perkara yang bisa membatalkannya. Menahan lisan kita dari mengucapkan segala sesuatu yang tidak sepatutnya kita ucapkan. Maka mestinya di akhir Ramadan ini kita sudah menjadi hamba-hamba yang sabar. Ayuhal ikhwa wal akhwat fillah. Kesabaran ini di samping sabar di dalam ketaatan, sabar di dalam menghindari kemaksiatan, sabar di dalam kekurangan-kekurangan atau musibah yang menimpa kita juga termasuk sabar di dalam mendapatkan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. yakni agar kita tidak menjadikan apa yang telah Allah berikan kepada kita itu dengan semau kita. Kita sabar untuk menahan diri kita. Meskipun itu hak kita, milik kita. Tapi hendaknya kita bersabar. Karena apabila tidak, kita bisa salah menggunakan nikmat yang Allah berikan itu. Dan akhirnya kita menjadi orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Mengkufuri nikmatnya karena menjadikan nikmat itu tidak pada tempatnya, tidak pada hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih di masa di mana penuh dengan fitnah. Baik fitnah syubhat maupun syahwat. Kesabaran ini sangat diperlukan. Karena begitu berat kita ketika menghadapi orang-orang yang begitu sangat membenci dengan mentahikan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Begitu berat ketika kita menghadapi orang-orang yang menganggap bahwa kesyirikan-kesyirikan itu adalah tradisi-tradisi yang dilestarikan. Dan kebidahan itu adalah sesuatu yang juga dianggap biasa. Maka ini adalah masa di mana kita butuh lebih untuk bersabar dalam menjalankan agama kita. Rasulullah SAW bersabda, Ya'ti ala nasi zaman, As-sabiru fihim ala dinihi, Kaqabibi alal jamri. Akan datang suatu masa bagi manusia. Orang yang sabar di antara mereka di dalam agamanya. Sabar dalam berpegang teguh dengan agamanya. Sabar dalam menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabar dalam mendakwakan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti seorang yang memegang bara api. Begitu panas tapi kita harus tetap memegangnya. Sebab kalau kita lepaskan, maka telah hilanglah agama itu dari kita. Telah hilanglah iman itu dari diri kita. Maka kesabaran ini diperlukan agar kita benar-benar mampu tetap kokoh di atas agama ini. Di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil Maka dari empat hal tadi, dua perkara yang pertama adalah hal untuk memperbaiki diri kita. Beriman, yakni dengan ilmu dan beramal saleh. Dan dua perkara yang terakhir, tawassaw bil haq dan tawassaw bil sabar adalah dalam rangka untuk memperbaiki saudara-saudara kita yang lain. Membentuk sebuah ya, masyarakat yang baik dengan saling menasihati dalam al-haq maupun dalam kesabaran. Membentuk masyarakat yang terbiasa dengan saling menasihati sehingga tidak mudah tersinggung, tidak mudah saling menyalahkan, tidak mudah saling menuduh. Sehingga akan lebih baik bagi kita bersinergi di dalam hal-hal yang ta'awun ala biri wa taqwa di atas albir, kebaikan, di atas at-taqwa kita bekerja sama. Kemudian yang terakhir bahwasanya Idul Fitri ini adalah hari di mana sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan kita untuk menjalin silaturahim. Tali silaturahim ini tetap harus kita jaga. Jangan sampai kita memutus. Dan seandainya pun tali ini diputuskan oleh yang lain, hendaknya kita berusaha menyambungkannya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang memutus tali silaturahim. Wa yakta'una ma amarallahu bi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'uddar. Orang-orang yang memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Memutus tali silaturahim. Dan tali silaturahim ini adalah hubungan kekerabatan. Wa yufsiduna fil ard dan membuat kerusakan di muka bumi. Maka mereka atas mereka laknat. Mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka mendapatkan tempat-tempat kembali yang buruk di neraka. Di dalam hadis riwayat muttafaqun alaih min hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu an Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannata qati'un yakni qati'ar rahim tidak masuk surga orang yang memutus yakni memutus tali silaturahim maka selama kita punya kesempatan dan barangkali ini adalah kesempatan kita. Waktu yang kita punya untuk melakukan itu. Lakukanlah. Lakukanlah apa yang bisa kita lakukan. Baik dengan harta kita, kalau kita mampu memberikan kepada kerabat kita. Atau bila tidak, mungkin dengan tenaga kita. Atau minimal dengan mengunjunginya. Dengan bertegur sapa menghilangkan ya, hal-hal yang mungkin ya, karena lama tidak bertemu menjadi kaku, menjadi jauh hubungannya, atau mungkin bahkan saling memaafkan karena mungkin ada kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Kaum muslimin wal muslimat, hafizakumullah. Dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan iman, memberikan hidayah dan taufiknya agar kita tetap bisa menjalankan segala kewajiban-kewajiban kita sebagai hambanya dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tetap di atas sunnah nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Agar kita bisa mendidik diri kita untuk menjadi hamba yang soleh. Dan kemudian mendidik keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Karena kita adalah pemimpin dalam rumah tangga. Dan dari keluarga-keluarga yang berada dalam naungan Islam, dalam naungan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, akan terbentuk masyarakat lingkungan yang benar-benar kita harapkan. Dan dari itu kemudian akan terbentuk sebuah negeri yang baldatun thayyibatan wa rabbun ghafur. Semua itu bisa kita lakukan dari hal yang paling kecil, dari diri kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر عبادك الموحدين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ربنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته